Dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi di Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala. Ringkasan fikih di Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu tata cara menghilangkan sesuatu yang najis Al-asl ladhi tuzalu bihin najasah wa huwal ma. Alat yang digunakan untuk menghilangkan sesuatu yang najis adalah alma dengan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih." dan kami telah turunkan kepada kalian air dari langit liyutahirukum bih untuk mensucikan kalian dengan air tadi. Ini merupakan merupakan dalil yang menunjukkan bahwa air merupakan al-asl fi tathhir. Dan juga boleh tidak menggunakan air, jais sebagaimana bahwa Nabi alaihissalatu wassalam beristijmar dengan menggunakan tiga batu. Jadi ini pengganti dari air. Ketika seseorang sudah selesai buang air kecil atau sudah selesai buang air besar, membersihkan dengan batu fahad jais. Tetapi ada syarat-syaratnya Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi wasallam tidak boleh dari kurang dari tiga batu. Kemudian harus sesuatu yang suci, jais. Bahkan Al-Alamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih beliau di dalam fatwanya ketika seseorang yang bertanya tentang Seseorang yang sudah buang air kecil atau buang air besar membersihkan dengan tisu. Wasi bin Bas mengatakan hal jais. Boleh. Dan para ulama mengatakan mana yang lebih bersih? Dengan air atau dengan batu? Ada yang mengatakan bahwa dengan air itu lebih bersih. Kenapa? Karena bisa menghilangkan kotorannya dengan secara menyeluruh. Berbeda dengan batu. Dengan batu ketika seseorang membersihkan, sudah membuang hajatnya, membersihkan dengan batu, itu masih ada tersisa. Dan dikatakan oleh para ulama, sisanya itu maafu, dimaafkan. Karena membersihkan dengan batu jelas berbeda dengan membersihkan dengan air. Nah, jelas berbeda dengan membersihkan dengan dengan air. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala rahmatullahi taala alaih wal maghsulat ala thalathati anwa'in. Tata cara membersihkan sesuatu yang najis dengan dicuci itu ada tiga macam. النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره yaitu apa-apa yang memungkinkan untuk di diperas mithu thawb seperti baju fala budda min asrihi maka harus diperas baju terkena sesuatu yang najis bersihkan peras supaya kotorannya itu hilang supaya kotorannya hilang An-naw thani ma la yumkinu asruhu wa yumkin taqlibuhu kal julud wa nahwiha fala wudda min taqlibih Naw yang kedua yaitu yang tidak memungkinkan untuk diperas. Wa yumkinu taqbiluhu tapi memungkinkan untuk dibalik. Kalau julud seperti kulit wa nahwiha ataupun yang lainnya fala budda min Sesuatu yang mengenai sesuatu yang najis yang tidak bisa diperas kalau kain itu bisa di bisa diperas. Sesuatu yang tidak bisa diperas dan memungkinkan untuk dibalik, maka boleh dibalikkan. Seorang kalau punya tas ataupun yang lainnya terkena sesuatu yang najis, depan dan belakang kalau bisa dibersihkan. Apalagi sesuatu yang menyerap najisnya mah menyerap yang terbuat dari kain tapi keras misalkan nggak bisa untuk di uh, diperas dan memungkinkan untuk di dibalik maka di dibalik dibersihkan bagian dalam dan bagian luarnya anal salis yang ketiga malam yumkinu asruhu wala taklibuhu tidak memungkinkan untuk diperas dan tidak memungkinkan untuk di dibalikkan فلا بد من دقه وتثقيله بأن يضع عليه شيئا alayhi حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء sesuatu yang memungkinkan sesuatu yang ses terkena sesuatu yang najis ada benda terkena oleh sesuatu yang najis bukan terbuat dari kain atau tidak bisa dibalik sehingga dengan bisa menghilangkan tata cara menghilangkan najisnya dengan di daktihi ditumbuk dihancurkan dibersihkan disikat terkena lantai kalau emang sudah mengeras najisnya tadi nempel bangkai tikus misalkan sudah lama keras menempel di lantai, dianjurkan, dibersihkan, gosok, Nah, biayyadha alaihi syai'an zakil disiram dengan sesuatu disimpan di atas sesuatu sakil yang berat sehingga hilang kebanyakan dengan dengan air. Nah, kalau bisa untuk dipindahkan maka dipindahkan. Contohnya kotoran yang terkena di pekarangan yang belum ada semen ataupun eh, lantainya, masih tanah. Diambil najisnya, kalau tidak bisa dihancurkan, kemudian disiram dengan air supaya meresap ke bawah. Hal nah, ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam, yaitu kisah Al-Arabi yang kencing di di masjid. Dan masjid Nabi alaihi wasallam masih tanah. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil seember air kemudian disirami. Kemudian di disirami. Karena najisnya nanti dengan disiram dengan air akan menyerap ke bawah dan akan hilang dan akan akan hilang. Qala rahimahullahu qala hafidahullahu ta'ala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buq'atin saghiratin kamu shalla saghir wajaba ghuslu mahtumila wujudun najasati fihi hatta yajzima bizawaliha wa in lam yadri fi ayyi jihatin min wa in lam yadri fi ayyi jihatin minhu ghasalahu jami'ahu dikatakan oleh taala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin apabila najisnya tadi tidak diketahui sebelah mana. Baik najis yang terkena di badannya, au atau bajunya, au buka'ah, sahir atau di tempat yang kecil. Kamu sholat sahir seperti sempat sholat yang kecil. Wajib ghuslu mahtumila wujud najasati fihi. Wajib untuk mencuci apa yang terkena najis sehingga memastikan telah hilang. Wa in lam yadri kalau dia tidak tahu di mana. Mungkin di sini, terkena di sini, terkena di sini. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ghasalahu jami'ahu. Dibersihkan semuanya. Misalkan seseorang terkena bajunya sesuatu yang najis. Dia ragu. Di mana najis yang terkena bajunya tadi. Sehingga dengan apabila dia tidak bisa memastikan maka dicuci semuanya. Nah, kalau dia yakin maka cuci yang yakin. Yakin saya di sini misalkan cuci. Kalau dia masih ragu, tidak yakin, kemungkinan di sini kena, di kaki juga kena, di tangan sini juga kena, maka ini sesuatu yang syak, sesuatu yang belum memastikan di mana najisnya. Maka dalam keadaan seperti ini, ghasalahu jami'ahu, cuci semuanya. Dicuci semuanya. Nah. taala. Qala hafidhahullahu taala wa yakfi fi tathhiril bawlil ghulami alladhi lam ya'kul at-ta'am فرشه بالماء لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه Kemudian di antara masail yang berkaitan tentang cara membersihkan sesuatu yang najis dikatakan oleh Hafizahullah taala wa yakfi fi tathhiri baulil ghulam dan cukup di dalam mensucikan baulil ghulam bayi yang laki-laki alladzi lam yaqul ta'am bayi laki-laki yang belum makan makanan. Rasyahu bilma cukup di percikan dengan air. Li hadis Ummi Qais Ummi Qais binti Mihsan Al-Asadiyah Ummi Qais binti Mihsan Al-Asadiyah Anna atat bibnillah saghir Muqais membawa anak kecil yang masih kecil yang belum makan makanan, bayi yang masih kecil. Muqais membawa bayi yang masih kecil yang belum makan makanan kepada Nabi alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hijrihi. Kemudian Nabi menggendongnya dalam pangkuannya. Digendong oleh Nabi. Fabala ala saubihi Kemudian bayi tadi kencing di pakaiannya Nabi alaihissalatu wassalam. Pada abimain, kemudian Nabi memerintahkan untuk memanggil air, fana bawahu walam yagsilhu Dan Nabi alaihissalatu wassalam nabahahu dipercikan walam yagsilhu dan Nabi tidak mencucinya. Muttafaqun alaih. Ini masalah yang berkaitan tentang bayi yang belum makan makanan. Bayi yang belum makan makanan, cara membersihkannya itu berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan. Bayi laki-laki di sana terdapat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya hadis ini, hadis Ummi Qais, dan juga terdapat hadis yang lain, hadis Abi Samh, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yugzal min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Yugzal, dimandikan, dicuci dari air kencing bayi perempuan wayrosh dan cukup dipercikan dari bayi laki-laki. Hadis Abi Sabah. Dan juga di sini hadis Abi Hadis ini menunjukkan bahwa air kencing bayi yang belum makan makanan itu najis. Dan najisnya berbeda dengan najis yang lain. Najisnya najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Dan syariat memperingan dalam membersihkannya. Misalnya bayi yang baru lahir itu belum makan makanan sampai beberapa bulan dan dia hanya minum air susu ibunya saja. Air minum susu ibunya saja. Nah, dan cara membersihkannya itu kalau laki-laki cukup dipercikan saja. Walaupun masih ada air kencingnya sana kemari sana kemari, wahada maafu dimaafkan. Karena syariat memperingan di dalam membersihkan bayi yang belum makan makanan. Ini khusus laki-laki. Sedangkan perempuan itu dicuci. Walaupun belum makan makanan, walaupun belum makan makanan. Dan Nabi SAW membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dicuci, sebagaimana seperti eh, orang dewasa, sedangkan bayi laki-laki yang belum makan makanan cukup dipercikan saja. Dan dikatakan oleh para ulama Hajar bahwa bayi tadi yang makan makanan bukan termasuk dari tahnik. Karena bayi yang baru lahir disunahkan untuk ditahnik. yakni diberikan korma yang lembut untuk di apa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Wasallam dihisap korma yang yang lembut. Ini namanya tahnik dan disunahkan dan itu bukan termasuk. Nah, karena tahnik cuman cuman sekali. Nah, dan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih beliau membedakan kenapa berbeda di dalam membersihkan bayi laki-laki dan bayi perempuan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilham ingin menyebutkan perbedaan yang diantaranya bahwa kalau bayi laki-laki Itu ketika dia kencing, itu menyebar ke sana dan kemari. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan, maka berat untuk dibersihkan ke sana kemari. Sehingga cukup untuk dipercikan saja. Berbeda dengan bau al-unsa, perempuan. Di satu tempat, sehingga ketika membersihkan, langsung dicuci dalam satu tempat. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih lil alam muwakkin. Dan masih ada perbedaan-perbedaan yang lain dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya I'lam Muwakkin. Sehingga seseorang yang mempunyai bayi yang masih berumur tiga bulan, dua bulan. Ketika kencing, bayi itu laki-laki cukup dipercikan saja. Tidak perlu untuk dicuci. Karena dalam hadis, Nabi SAW memercikan air kencing bayi laki-laki yang terkena bajunya. Yang terkena bajunya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala hafidhahullahu ta'ala. Wa in kanat ya'kulu ta'am لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير وكذا بول أنثى صغيرة مثل بول الكبيرة وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات dikatakan hafizahullah taala apabila bayi itu sudah makan makanan li syahwatin wa dikarenakan seleranya ataupun keinginannya fabauluhu mithlu baulil kabir maka air kencingnya sama seperti air kencing al kabir orang dewasa wa kada baul unta saghira dan begitu pula air kencing perempuan yang masih kecil bayi perempuan yang masih kecil mithlu baulil kabir seperti air kencing yang sudah dewasa. Fi jami hadil ahwal Dalam keadaan seperti ini semuanya dicuci Agus sa'irin najasat. Seperti mencuci najis-najis yang lain. Nah. Sehingga bayi yang sudah makan makanan baik laki-laki ataupun perempuan apabila terkena baju kita maka dicuci, maka di dicuci. Karena syarat yang dipercikan tadi yang belum makan makanan, yang belum makan makanan. Qala hafizahullah ta'ala fan najasatu ala salasati anwa'in. Najasatun mughalladha wa hiya najasatul qalbi wa nahwihi. Wa najasatu mukhaffafah wa hiya najasatul wa hiya najasatul ghulam alladhi lam yakul at-ta'am. Alladhi lam yakul alladhi lam ya'kulu at-ta'am wa najasatun min baina dhalik wa hiya wa najasatun baina dhalik najasat dikatakanlah hafizahullah taala bahwa najis dibagi menjadi tiga yang pertama najasatun mughallalah najis yang berat wahia najasatul kalbi wa nahwihi najisnya anjing Najisnya anjing dinamakan najasa maghalladhah dikarenakan di dalam mencucinya tidak cukup satu kali. Harus tujuh kali yang dicampur dengan dengan tanah. Kalau dua kali tidak boleh. Tiga kali juga sama, tiga boleh. Harus tujuh kali sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu Kemudian yang kedua satu mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan di sini najis yang syariat memperingan di dalam membersihkannya. Wahya najis satu gulam ada di lam kulit ta'am. Najis bayi laki-laki yang belum makan makanan. Cukup dipercikan saja. Nah. Wa satu baina najis Najasah yaitu najis yang biasa wahia baqiyatun najasat najis-najis yang lainnya kotoran manusia yang sudah dewasa dan juga baik bayi ataupun yang juga dewasa dan juga air kencingnya nah, itu najis najis yang mutawasitoh yang pertengahan sama seperti najis yang lain di dalam membersihkannya قال حفظه الله تعالى ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أوراث وأبوال حيوانات Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala dan wajib kita untuk mengetahui ma huwa tahir wa ma huwa najis. Mana yang suci ma huwa najis dan mana yang najis min arwasi wal abwalil hayawanat dari kotoran-kotoran dan air kencing al hayawanat binatang-binatang fama kana yahilu aklu akalu lahmihi minha fa bauluhu waruthuhu tahirun. Dan binatang yang dihalalkan untuk dimakan, maka air kencingnya, otorannya, tahirun, suci. Kal ibil, wal bakar, wal ghanam, wanahwiha. Seperti ibil, unta, wal bakar dan sapi, wal ghanam dan kambing, wanahwiha dan juga yang lainnya. Ayam, kelinci, ayam, kelinci dan juga yang lainnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin ayalhaqu bil ibil sadaqah fayashrabu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaih. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada suatu kaum oronihin ayal haku bil ibil sodakoh Mereka untuk mendatangi dari onta-onta sodakoh fayashrobu min abwaliha wa albaniha. Mereka meminum abwaliha air kencingnya dan juga air susunya. Nah. Mutafakun alaih. Hadis mutafakun alaih ini merupakan hadis dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fadalla ala taharati bauliha. Ini menunjukkan bahwa air kencingnya adalah suci. Syekh Saleh Hafidahullah taala di sini menyebutkan tentang kita harus mengetahui dari binatang yang dimana air kencing dan kotorannya Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala, apabila yang dihalalkan makannya, maka air kencingnya dan kotorannya itu tidak najis, tohir. Apa dalilnya? Di sini Syekh Saleh menyebutkan dalilnya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika satu kelompok Roniyin yang mereka sakit datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam Kemudian Nabi memerintahkan untuk mendatangi unta-unta sodakoh yang telah ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Wasallam dan memerintahkan untuk meminum air kencingnya dan meminum susunya. Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala ini menunjukkan bahwa air kencing unta itu tidak najis. Itu tidak najis. Qala hafidhahullah ta'ala li'anna najis la yubah at-tadawi bihi wa syurbuhu. Karena sesuatu yang najis tidak boleh seseorang untuk at-tadawi, berobat. Dan juga untuk meminumnya. Sesuatu yang najis para ulama menyebutkan kita harus menghindarinya Nabi SAW memerintahkan kepada suatu kelompok yang sakit untuk meminum air kencing unta. Kalau itu najis, jangankan diminum. Dipegang saja sesuatu yang najis, kita untuk menghindarinya. Kenapa? Najis. Ini diminum. Ini dalil menunjukkan bahwa binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis itu tidak najis. Qala hafidhahullah taala fa in qila apabila dikatakan innama ubiha lid-darurah qulna lam ya'murhum nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghasli athari idza aradus shalah apabila dikatakan itu adalah merupakan darurat ini satu kelompok yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit Nabi memerintahkan untuk minum air kencing unta dan susunya. Apabila dikatakan itu adalah darurat, dibantah oleh Syaikh taala bahwa Nabi alaihissalam tidak memerintahkan kepada mereka bi ghusli atharihi idza aradu as-shalah. Nabi tidak memerintahkan tidak memerintahkan kepada mereka untuk mencuci bekasnya apabila mereka hendak akan melaksanakan sholat. Karena setelah meminum air kencing unta atau susu dan juga susu unta masih ada yang tersisa. Dan Nabi memberi tidak memerintahkan untuk mencucinya kalau itu najis. Nah, ini dalil bahwa itu benar merupakan sesuatu yang yang suci. Kemudian dalil yang lain, Syekh Saleh menyebutkan wa fi sahih Anna Nabi alaihi salatu wasalam kana yusalli qabla ayyubna al-masjid sebelum dibangunnya masjid fi marawidil ghanam Nabi alaihi salatu wasalam sebelum dibangunnya masjid karena Nabi alaihi salatu wasalam yusalli fi marawidil ghanam salat di kandang ghanam di kandang unta uh, di kandang apa di kandang al kambing. Bahwa Nabi Shallallahu wasallam yusalli fi maradil ghanam di kandang kambing. Wa amara bis salat dan Nabi Shallallahu wasallam memerintahkan salat di sana. Ini sebelum dibangunnya masjid. Nah. Dan hadis dikeluarkan oleh Sahih eh, Imam Muslim rahmatullahi taala Ini dalil yang kedua bahwa Nabi alaihissalatu wassalam sebelum dibangunnya masjid, Nabi sholat di kandang kandang kambing. Akan memerintahkan. Dan Syekh Saleh menyebutkan wahya la syakka tabulu fiha. Dan tidak diragukan lagi bahwa pasti kambing kencing bahkan buang kotoran di situ. Ini dalil menunjukkan bahwa kotoran kambing dan juga air kencingnya itu tidak najis. Itu tidak tidak najis. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kotoran binatang dan air kencing tidak najis bahwa Nabi Alaihissalam wasallam pernah melaksanakan tawaf dengan menggunakan untanya. Nabi tawaf menggunakan unta. Kemudian Nabi Alaihissalam wasallam mencium hajar aswadnya dengan dengan tongkatnya. Kita memakai unta, Nabi membawa unta, membawa tongkatnya ketika sampai ke Hajar Aswad di isyarah dengan tongkatnya. Nah, susah untuk untuk turun. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi Alaihissalatu Wassalam tawaf dengan menggunakan unta, bawa unta, bisa saja kencing atau buang kotoran di situ di tempat tempat tawaf. Dan masjid eh, Ka'bah ketika tawaf eh, berada di masjid Masjidil Haram. Ini juga dalil menunjukkan bahwa air kencing binatang yang halal ataupun kotorannya halal untuk dimakan itu tidak najis. Kalau itu najis, misalnya Nabi tidak akan tahu menggunakan unta. Tidak mungkin air kencingnya nanti dibersihkan. Kenapa najis? Susah. Nah. Qala hafidhahullah ta'ala qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih al-aslu fil awrath at-taharah illa mastuthniya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih dalam fatwanya bahwa al-asl fil arwas at-taharah bahwa asal dari kotoran-kotoran itu adalah suci Illa mastufnia kecuali apa yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Kotoran manusia, air kencing manusia. Kotoran manusia jelas najis. Air kencingnya juga najis. Bahkan apabila seseorang yang tidak menjaga dari air kencingnya termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan disiksa di alam kuburnya. Ulama menyebutkan ini dalil menunjukkan bahwa air kencing manusia najis. Dalil yang lain bahwa ketika Arabi kencing di masjid, Nabi memerintahkan untuk membersihkannya. Ini juga dalil bahwa kotoran manusia itu najis. Nah. Ada mereka yang memakai kias yang mengatakan bahwa kotoran binatang itu najis. Bahkan lebih najis dari kotoran manusia. Kiasnya mereka apa? Kiasnya mereka mengatakan bahwa makanan yang dimakan oleh manusia itu lebih baik dari makanan binatang. Makanan manusia, walaupun dia makan-makan sesuatu yang paling lezat, kotorannya pasti najis. Meminum minuman yang paling enak, paling mahal. Air kencingnya najis. Tapi kenapa binatang yang di sana kadang makan rumput atau makan sesuatu yang lain, kotorannya tidak najis. Sehingga mereka mengatakan kotoran binatang itu lebih najis dari manusia. Padahal di sini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya bahwa kotoran binatang yang dimakan makanannya itu najis. Sehingga bagi mereka yang mengatakan najis, faliyati dalil. Maka kita minta dalilnya. Kita minta dalilnya Allah taala. <clears throat> Qala rahimahu qala Allah taala. Wa syu'ru ma yu'kalu lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi dan sisa makanan dan minuman mayuqalahmu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi di sini akan disebutkan tentang sisa makanan minuman yang diminum atau dimakan oleh binatang. Dikatakan Allah taala wa syu'rul hirrah tahirah. Sisa makanan atau minuman hirrah kucing itu suci. Li hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu fil hirrah innama in, innaha laysat binajasin. Bahwa Nabi sallallahu wasallam mengatakan bahwa itu tidak termasuk sesuatu yang najis innama innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Bahwa kucing bukan termasuk sesuatu yang najis karena kucing inna minat tawafina alaikum sesuatu yang mengelilingi kalian. Rau trimidi wa ghairuhu wa sahahu. Di dalam masalah ini, di sini akan menyebutkan yaitu sisa makanan atau minuman yang dimakan oleh binatang. Bahkan jilatannya kalau jilatan anjing jelas najis. Bahkan najisnya wadahnya harus dicucikan tujuh kali. Sekarang jilatan selain dari anjing, seperti kucing. Kadang kucing ambil makanan, minum ini atau lain sebagainya. Jilatannya dan juga sisa makanannya tadi itu tohir karena Nabi alaihi wasallam menyebutkan innaha laisat binajasin. Bahwa air kencing afan. Innaha laisat binajasin bahwa kucing itu tidak najis. Bekas makanannya, bekas minumannya, jilatannya itu tidak najis. Innama minat tawafina alaikum. Bahwa kucing termasuk dari sesuatu yang mengelilingi kalian. Di belakang rumah ada, kucing. Di depan ada, di teras ada, sesuatu yang mengeliling kalian, di kehidupan kalian. Dikatakan hafizahullah taala wasyabbahaha bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memisalkan bil mamalik min khadamil bait alladhi yatufuna ala ahlihi. Memisalkan seperti pelayan-pelayan hamba-hamba sahaya dari dan juga pelayan-pelayan rumah alladhi yatufuna ala ahlihi yang mengelilingi di antara kita li khidmati dikarenakan bantuannya wali adami taharruz minha dan tidak bisa dihindarkan kucing ada di dapur diusir keluarin sore datang lagi dikeluarkan teras, sore datang lagi. Sehingga dikatakan Rasulullah Shallallahu Ta'ala, li'adami taharuz minha. Seseorang tidak bisa untuk menghindarinya. Dikeluarin datang lagi, dikeluarin datang lagi. Sehingga Nabi mengatakan, inna mahiya minat tawafina alaikum. Tidak najis dan minat tawafina alaikum. Sesuatu yang mengelilingi di lingkungan kalian. Sehingga hal ini sulit untuk dihindari sehingga makanan yang dimakan oleh kucing itu masih tohir. Masih cuci, Dan wadahnya tidak perlu dicuci untuk tujuh kali. Ini piringnya dibekas dilat oleh oleh kucing. Cuci tujuh kali sampai dengan dengan eh, tanah tidak perlu karena tidak tidak najis. Nabi mengatakan innaha laisat binajazin. Nah, Qala hafidhahullahu ta'ala wa fi dhalika raf'un lil haraj wal masyaqqah. Ini untuk al, karena apabila al, menyingkirkannya ataupun bahwa jilatan-jilatan kucing itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena mengelilingi di kita dan ini terdapat masyakkah. Ini jilat di sana, jilat di sini, makan ini, makan itu. Qala hafidhahullah taala wa alhaqu ba'd ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi. Dan para ulama, sebagian para ulama menyamakan yaitu sama seperti kucing Apabila yang lebih kecil juga dari kucing seperti toir, seperti burung. Makanan bekas burung, atau minuman bekas burung itu suci. Fasuruhu tahirah. Dan bekas makanannya, bekas minumannya itu suci. Kasuril hirra seperti sisa makanan, sisa minuman kucing bijami tawaf karena sesuatu yang kedua-duanya berada di sekitar kita. Allah Ta'ala wa ma adal hirrah wa ma ulhiqu biha mimma la ya'qulu lahmuhu faruthuhu wa buluhu wa su'ruhu najisun dikatakan oleh Allah Ta'ala wa ma ada hirrah selain dari hirrah kucing wa ma ulhiqa biha dan apa-apa yang selain dari kucing la ya'kulu lahmuhu yang tidak dimakan dagingnya farawtuhu wa boluhu wa syuruhu najisun maka kotorannya air kencingnya sisa makanannya najis ini menurut pendapat Syekh Saleh Hafidhullah taala qala rahimahullah qala hafizahullah taala Ayuhal muslim عليك ahtant antahtamma bit taharati tahiran zahiran wa batinan واجب atas engkau untuk memperhatikan bitaharati zahiran wa batinan tentang kesucian baik secara zahir atau baik secara batin batinan bitauhid wal ikhlas lillahi fi qawli wal amal mensucikan dari sesuatu yang batin dengan tauhid wal ikhlas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala fil qawli wal amal dari ucapannya dan juga perbuatannya wa zahiran bit taharatu minal wal anjas dan membersihkan sesuatu yang bahir dengan membersihkan sesuatu yang dari dari hadas wal anjas sesuatu yang najis. Fa inna dinana dinu taharah karena agama kita adalah agama yang suci. Wan nadhafah wan nazahah min al aqdar al hissiyah wal ma'nawiyah bahwa agama kita adalah agama yang diliputi dengan kesucian, kebersihan dari kotoran-kotoran baik secara lahir dan juga kotoran-kotoran baik secara batin. Wal muslim tahirun nazihun mulazimun tahara. Seorang muslim suci dan selalu menjaga kesuciannya. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tahur syatrul iman. Bahwa kesucian adalah merupakan bagian dari keimanan. Setengah dari keimanan. Aqala hafidhahullah ta'ala. Fa'alaika ya Abdullah. Bihtimami bit-tahara. anil anjas. Faqad akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna amata adab al-qabri minal Wajib bagi engkau wahai Abdullah bihtimam bitaharah untuk menjaga dari kesucian. Wal ibtiad anil anjas dan menjauhi sesuatu yang najis. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan anna amata adabil qabri minal baur karena kebanyakan seseorang diadab di alam kuburnya minal baul dari air kencingnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu hadis Nabi alaihi salatu wasalam ketika Nabi alaihi salatu wasalam melewati dua kuburan yang sedang disiksa kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan salah satu salah satunya la yastatir min baulihi tidak menjaga dari air kencingnya. Kemudian kuburan yang satunya lagi, Yamshi bin Namimah, suka mengadu domba. Di dalam hadis ini para ulama menyebutkan bahwa termasuk dari disiksa kubur seseorang dikarenakan air kencingnya. Sehingga seseorang senantiasa harus menjaga ketika buang air kecil, jangan sampai air kencingnya itu mengenai baju kita atau mengenai badannya. Nah, karena telah kita pelajari dari adab-adab buang air kecil, adab-adab buang air besar. Yang diantaranya bahwa buang air kecil, afdolnya duduk. Boleh untuk berdiri, jais. Karena Nabi pun alaihi salatu pernah pernah berdiri. Nah, Karena eh, ketika buang air kecil itu dengan duduk itu akan terhindar dari percikan air kencingnya. Dan juga ketika buang air kecil di luar misalkan tidak mendapatkan WC di luar, di hutan lain sebagainya, jangan buang air kecil bertolak belakang dengan e, berhadapan dengan arah angin arah angin ke barat, dia kencingnya ke sana, timur. Ketika kencing, terkena bajunya oleh e, tiupan angin. Sehingga hal ini juga perlu di, dihindari. Ini merupakan adab-adab ketika buang air mual kecil. Nah, dibuka sirwalnya, diangkat agar tidak terkena karena yang main percikan itu tidak terasa. Kalau terkena kakinya bisa terasa. Kalau terkena sirwalnya tidak terasa karena yang terkena kainnya bukan bukan badannya. Dan hal ini perlu di, dihindari karena Nabi Allah Wasallam kebanyakan seseorang di adab di alam kuburnya dikarenakan tidak menjaga dari percikan air kencingnya. hina la yataharrazu minhu al-insan, seseorang yang tidak bisa menjaganya dari percikan air kencingnya. Faida asabat karena jasa, fabadiru ila tathhiriha ma amkanaha. Apabila seseorang terkena suatu yang najis, fabadiru ila tathhiriha ma amkanaha, maka bersegeralah untuk dibersihkan. Jangan nunggu nanti dan nanti. Bersihkan cepat. Karena bisa saja nanti dia akan lupa. Terkena najis bajunya, nanti sajalah kalau mau sholat diganti sirwalnya. Suatu saat dia lupa. Maka seseorang apabila terkena sesuatu yang najis, cepat bersihkan. Hal ini sebagaimana Nabi SAW Wasallam ketika bayi tadi kencing, padahal najis najis yang ringan, Nabi langsung memerintahkan untuk mengambil air di sirami. Dan juga ketika seorang Arabi kencing di masjid, setelah selesai Nabi alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk mengambil seember air. Langsung dibersihkan. Jangan di nanti-nanti. Allah hafidhahullah taala. Fabadira ila tathhiriha ma amkanaka ma amkanaka. litab tahiran agar engkau senantiasa dalam keadaan suci. La siyama indama turidus salat dan juga ketika engkau, lebih-lebih ketika engkau akan melaksanakan sholat. Fatafakot halaka min jihadut tahar. Maka periksalah dirimu dari kesucian. Apakah badannya sudah suci? Apakah bajunya sudah suci? Apakah tempatnya sudah suci? Karena seorang ketika sholat itu bukan hanya dianya yang suci. Bajunya harus suci Tempat sholatnya harus suci. Taharatul badan wal makan. Wasiat. Sucinya bajunya, pakaiannya, suci badannya, dan juga suci tempatnya. Nah itu merupakan dari syarat sahnya sholat. Wa innama turidu dukhul fil masjid. Fandur fi na'laik. Dan ketika engkau akan masuk ke masjid, Fandur fina alaik maka lihatlah ke sandalmu, kedua sandalmu. Fa'in wajat fihi mal ada apabila terdapat kotoran famsahuma wa wala wa tadkhul bihima au tadkhul biha bihima fil masjid wa fihima najasa. Dikatakan hafizahullah taala ketika engkau masuk ke masjid kalau memakai sendal maka lihatlah sendalnya. Ketika terdapat kotoran maka bersihkanlah. Digosokkan ke tanah, dibersihkan. Janganlah engkau masuk ke masjid masih terdapat kotoran di dalamnya atau sesuatu yang yang najis. Hari ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud oleh Imam Abi Daud rahmatullahi taala alaih Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ketika engkau masjid masuk ke masjid maka lihatlah Allah sendalnya apabila terdapat kotoran maka bersihkanlah maka bersihkanlah dengan menggosok-gosokkan ke tanah kalau sudah bersih maka boleh untuk mengenakan kedua sendalnya nah, bahkan Nabi Alaihi Wasallam ketika sholat bersama para sahabatnya Nabi Alaihi Wasallam melepas sendalnya dan para sahabat melepas sendalnya mereka. Kemudian Nabi SAW ketika sudah selesai sholat mengatakan kepada para sahabatnya, Kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah kami melihat engkau melepas sendalmu dan kami pun melepas sendal kami. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril dan mengatakan bahwa ada kotoran di sendalku, maka aku melepaskannya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa seseorang senantiasa membersihkan dari sesuatu yang najis. sebelumnya ketika dia akan akan sholat dan juga akan masuk ke ke masjid Allah Taala alam. Wafakallahu jami lima yuhibbuhu wa yarbahu al qawli wal amal. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari membersihkan sesuatu yang najis dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi di Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru yaitu bab fi ahkamil haid wan nifas insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh.